Hmm, bismillahirrahmanirrahim. Kepada antum semua hadirin hadirat di Majlis Al-Quran yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga insyaallah kesempatan ini kesempatan yang penuh berkah dan uh, penuh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga insya Allah akan tertulis sebagai baqiyatus salihat amal soleh bagi kita insya Allah itulah harapan kita dan kita sudah sampai surah Ad-Duha berarti surat Al-Laili sudah selesai dan alhamdulillah eh, minggu yang lalu kita sudah eh, menjelaskan sebahagian riwayat dan sebahagian apa eh, poin penting tentang surat al-laili. Kita sekarang masuk di surat al duha Tentang surat al duha ada sebahagian masalah. Yang pertama, surat al duha surat Makkiyah. Berarti apa bulan-bulan pertama waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulullah sebagai Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat al duha Dan tetapi e, di Quran yang sudah e, apa e, diletakkan di Quran ini secara teratur jadi nomor 93 untuk surat At-Tuha. Surat At-Tuha ada di sebagian riwayat misalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda mengqara'a hadhihi surah barang siapa yang membaca surat At-Duha Allah subhanahu wa ta'ala meridai hambanya. Setiap orang yang membaca qiraah surat At-Duha, Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada orang tersebut kepada makhluknya hamba itu. Kemudian Rasulullah juga mensyafaatinya pada hari kiamat. Itulah apa riwayat Rasulullah. Berarti barang siapa yang mendapatkan syafaat Rasulullah, salah satu caranya adalah surat ad Ada riwayat dari Imam Sadiq yang kita sudah membaca riwayat itu minggu yang lalu. Riwayat yang apa eh, Imam Sadiq alaihi salatu wassalam uh, memberi kepada kita tentang empat surat. Yang pertama surat Asy-Syamsi. Yang kedua surat Al-Laili. Yang ketiga surat al tuha Yang keempat surat Asy-Syarhi atau Al-Insyirah. Empat surat. Barang siapa yang membaca empat surat ini setiap malam. Semua sesuatu di sekitarnya. Walaupun anggota-anggota tubuhnya. Seperti kulitnya, seperti dagingnya, seperti darahnya. Seperti tulangnya, semuanya jadi saksi pada hari kiamat dan mengatakan apa tentang kebaikan manusia tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menerima apa uh, kesaksian mereka. Berarti semua kata-kata mereka akan terima Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itulah Berarti salah satu kemuliaan tentang surat al tuha berada di riwayat ini. Dan ada di sebahagian riwayat di pandangan Ahlul Bait di pandangan Ahlul Bait surat al tuha bersama surat Al-Insyirah atau Asy-Syarhi. Dua surat ini apa sebenarnya satu surat. Satu surat. Karena itu kalau mereka ahlul bait mau memasukkan surat al duha di satu rakaat salat harus ditambah surat Asy-Syarh setelahnya surat al duha Berarti bersama-sama surat al duha bersama surat Al-Insyirah di satu rakaat akan baca Ahlul Bait. Kalau kita mau masuk di surat Ad-Duha setelah surat Al-Fatihah ghairil المغضوب 'alaihim waladdallin. kemudian masuk di surat Ad-Duha seterusnya surat Ad-Duha kita harus mulai surat asy syarhi Bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak sampai akhirnya surat asy syarhi berarti dua surat itu harus sama-sama. Kenapa? Karena asal niat di pandangan Ahlul Bait kedua-dua surat itu asalnya satu surat. Satu surat. Itulah riwayat. Kemudian kita apa membaca sebahagian asbabun nuzul. Hmm. Hmm. Tentang apa surat al tuha ada beberapa asbabun nuzul. Tetapi sebahagian riwayat itu riwayat yang lemah. Riwayat yang lemah. Salah satu riwayat yang terkenal ialah riwayat dari Ibn Abbas. Ibn Abbas meriwayatkan sudah lewat 15 hari dan Allah Subhanahu wa taala tidak mewahyukan kepada Rasulullah. Sebelumnya adalah wahyu, ada wahyu. Sebelumnya ada sebahagian surah yang turun atas Rasulullah, tetapi selanjutnya Allah Subhanahu wa taala apa memutuskan wahyu itu sudah terputus wahyu Allah Subhanahu wa taala selama 15 hari. Karena itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir di Mekah sudah apa mengganggu Rasulullah dengan kata-kata yang ada kebencian di lisan mereka, di kata-kata mereka begini bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah meninggalkan rasulnya. Kalau engkau rasul, kenapa Allah Subhanahu wa taala meninggalkan engkau? Itulah katanya orang musyrik, orang kafir. Atau sebahagian mereka sudah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala membenci kepada hambanya, kepada nabinya. Kalau engkau nabi, kalau engkau disukai Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah membenci kepada engkau? Kenapa? Karena 15 hari Allah hmm. subhanahu wa ta'ala tidak mewahyukan kepada engkau. Itulah katanya orang kafir orang musyrik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan surat Ad-Duha. Ad-Duha itu salah satu jawaban Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Kepada kedudukan-kedudukan mereka. Allah menjawab kepada mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala apa membantu Rasulullah kenabian Rasulullah dengan surah Ad duha. Itulah asbabun nuzul untuk surah ini. Dan kita masuk di surat al duha dengan ayat-ayat yang kita insya Allah akan membacanya. Tetapi sebelumnya kita membaca eh, surat ini, kita niat. Insya Allah Imam Sadiq alaihi salatu wassalam Kenapa? Karena lusa, hari lusa, hari Jumat adalah hari kesyahidan Imam Sadiq alaihi salatu wassalam. Dan kalau kita apa dinamakan dengan Syiat Ja'fari. Mungkin antum pernah mendengar katanya orang itu Syiah. Syiah siapa? Syiah Ali bin Abi Thalib, Syiah Alawi juga ada di eh, apa kata-kata orang yang melawan kita atau Syiah itu orang itu Syiah Ja'fari itu. Kenapa namanya Syiah Ja'fari? Karena ada dua dalil. Yang pertama, kebanyakan riwayat yang menjelaskan agama bagi kita, menjelaskan mazhab Ahlul Bait bagi kita dari siapa? Dari Imam Bakir, khususnya dari Imam Sadiq alaihi salatu wassalam. Berarti kebanyakan riwayat, mayoritas riwayat di antara kita di buku-buku riwayat kita dari Imam Sadiq alaihi salatu wassalam. Yang kedua, pada zaman itu zaman yang apa banyak mazhab sudah dibuat, sudah lahir. dan mazhab-mazhab ahlus sunnah wal jamaah yang terutama empat mazhab asalnya lebih dari empat mazhab tapi mazhab-mazhab itu kecil-kecil tapi dan lima empat mazhab itu mazhab apa Abu Abu Hanifa Imam Abu Hanifa mazhab Imam Malik mazhab apa Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab Imam Syafi'i empat mazhab itu itu yang terkenal dan uh, apa pengikutnya juga lebih banyak dibandingkan dengan madhab-madhab yang kecil di antara ahlu sunnah wal jamaah. Pada waktu itu zaman Imam Sadiq alaihi salatu wassalam madhab-madhab itu sudah lahir. Karena itu sejak zaman Imam Sadiq alaihi salatu wassalam salah satu tugas beliau tentang apa semua mazhab yang apa palsu pada zaman itu beliau apa harus melawan harus menjawab kepada mazhab-mazhab itu dan waktu itu syiahnya semua syiahnya semua pengikutnya Imam Sadiq sudah terkenal dengan syiah Ja'fari kenapa karena pengikutnya Imam Sadiq alaihi salatu wassalam sudah jelas. Orang itu pengikut Imam Sadiq alaihi salatu wassalam. Orang itu pengikut Imam Abu Hanifah. Orang itu madhab apa? Imam Sadiq, orang itu madhab selain Imam Sadiq. Berarti pada zaman itu mulai nama Syiah Ja'fari itu. Salah satu dalilnya apa yang saya jelaskan kepada antum. Itulah apa eh, suasana waktu tersebut. Dan kalau kita mau mengetahui apa tugasnya Imam Sadiq, Imam Sadiq alaihi salatu wassalam sudah membuat satu hauzah ilmiah yang luas sekali. Dan di sejarah Islam ada sekitar apa empat ribu orang sudah terjadi sudah apa namanya ada di sejarah namanya sudah tertulis di apa eh, kelas Imam Sadiq sebagai muridnya Imam Sadiq dan sebahagian mereka ada eh, di antara ahlus sunnah wal jamaah dan kalau kita pernah melihat sebahagian teks tentang Abu Hanifah yang Abu Hanifah selama dua tahun uh, apa belajar dari kelas Imam Sadiq dari Imam Sadiq alaihissalatu wassalam eh, jangan heran karena katanya Imam Abu Hanifah begini bahwa laula sanatan lahalakan nu'man kalau dua tahun ini itu tidak ada lahalakan nu'man nu'man namanya Abu Hanifah Abu Hanifah kunyahnya, gelarnya Abu Hanifah itu. Dan nama aslinya adalah Nu'man itu. Kalau dua tahun itu tidak ada, maksudnya dua tahun yang apa Abu Hanifah berada di kelas Imam Sadiq. Lahalakan Nu'man. Sudah ah. apa binasa An-Nu'man. Berarti sudah apa mati Abu Hanifah sudah mati kalau tidak ada dua tahun tersebut. Berarti dua tahun itu sangat-sangat penting di kehidupan Abu Hanifah. Kalau ada ilmu, ilmu itu dari Imam Sadiq. Sumbernya adalah Imam Sadiq alaihissalatu wassalam. Itulah apa sejarah. Walaupun ada sebahagian apa kemungkinan yang mungkin Nu'man itu orang yang lain. Mungkin. Tapi aslinya riwayat aslinya riwayat penting itu Nu'man itu adalah apa Abu Hanifah. Dan eh, karena itu Imam Sadiq alaihi salatu wasallam sudah men, eh, apa, menyiapkan sebahagian golongan khusus untuk ilmu-ilmu berbagai macam ilmu. Misalnya atau ada golongan khusus, ada kelompok khusus untuk ilmu tafsir golongan khusus untuk ilmu kalam itu. Maksudnya ilmu keyakinan, ilmu eh, apa eh, apa agama itu. Atau sebahagian orang khusus ilmu pembahasan itu sama orang-orang apa yang melawan uh, Islam atau melawan uh, mazhab Ahlul Bait itu. Sebahagian ilmu yang lain sudah apa uh, awalnya berada di kelas Imam Sadiq seperti ilmu kimia yang uh, kita uh, melihat nama Jabir ibn Hayyan satu orang yang terkenal di ilmu kimia orang itu Jabir bin Hayyan itu apa murid Imam Sadiq alaihi wassalam. Karena itu beliau sudah mempersediakan uh, banyak uh, murid, banyak orang khusus apa satu ilmu, dua ilmu. Dan kalau kita eh, membaca sejarah Islam, misalnya ada Hisham bin Hakam, Mufaddal bin Umar, Muhammad bin Muslim, Aban bin Taglib, Hisham bin Salim, Mu'min Taq, Jabir bin Hayyam dan sampai empat ribu orang yang semua mereka murid Imam Sadiq alaihi salatu wassalam. Dan seperti ah. hari Jumat dan hari 25 bulan Syawal Imam Sadiq alaihi salatu wassalam sudah diracun apa oleh apa Mansur Dawaniqi laknatullah alaihi raja zalim Abbasi yang meracun Imam Sadiq dan Imam Sadiq badannya dan apa wujudnya sudah dikuburkan di apa uh, perkuburan Paki di samping apa Imam Bakir dan Imam Zainul Abidin dan kakeknya uh, eh, Imam Hasan Mujtaba berarti empat imam kuburan mereka berada di kuburan baki. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala eh, menghancurkan kaum Ali Su'ud dan semua mereka insya Allah akan hilang. Akan jatuh. Pemerintahan Saudi insya Allah akan jatuh. Cepat-cepat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik ziarah uh, Madinah al-Munawwarah dan Makkah dan Masjidul Haram dan Masjidun Nabi kemudian kuburan baki pada kita semua insyaallah dan semoga ziarah Ahlul Bait syafaat Ahlul Bait akan sampaikan kepada kita semua pada hari kiamat insyaallah sallu ala nabi wa alihi Allahumma salli ala Muhammad وآل Muhammad wa'ajil farajahum.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 Dengan nama Allah yang maha pengasih. Lagi maha penyayang. Wadduha wallayli idha saja. Demi waktu pagi. Demi malam apabila telah sunyi. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di awal surah At-Tuha dengan dua sumpah. Yang pertama sumpah tentang apa? Waktu pagi. Kata duha itu waktu yang apa? Akan terbit matahari. Berarti pada waktu yang matahari keluar dan dikelihatan kita pada waktu itu apa menyebarkan cahayanya kepada setiap makan, setiap tempat, setiap tempat akan apa sampaikan cahaya matahari kepada tempat itu. Itulah namanya duha. Dan di sebahagian buku kosakata sudah jelaskan bagi kita duha itu adalah awal siang, awal hari. Itulah namanya duha itu. Dan walail idha saja. Sumpah kedua tentang malam. Tentang malam. Idha saja. Kata saja itu. Aslinya, kata aslinya adalah sajwa. Sajwa. Maknanya apa? Ketenangan. Pada waktu malam setiap manusia akan pulang ke rumahnya, akan kembali ke rumahnya. Kemudian istirahat, kemudian tenang, kemudian apa senang-senang di rumah, kemudian bercakap-cakap sama istrinya, sama keluarganya. Berarti itulah ketenangan satu manusia. Karena pada waktu itu sudah selesai kerjanya. Walaili idza saja. Demi malam. Apabila apa tenang atau sunyi. Di sebagian apa eh, buku juga sudah jelaskan kata apa saja itu dengan apa eh, pakaian dengan memakai malam itu memakai memakai apa memakai apa, semua eh, kesulitan, semua eh, apa kekurangan manusia, kekurangan manusia. Atau memakai apa? Memakai eh, atau menutup matahari, menutup cahaya matahari, menutup siang. Itulah juga salah satu tafsirnya. Karena karena itu, kepada satu jenazah, kita mengatakan itulah musajja itu. Hmm. Musajja yang ada di hadapan mana Itulah di apa doa dan salat jenazah kita membacanya kepada mayit. Itulah musajja. Musajja maksudnya sudah tertutup dengan kafan sudah tertutup dengan kafan itu. Wallayli idha saja. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan dua waktu. Yang pertama duha, yang kedua wallayli. Maksudnya semua perbuatan-perbuatan kita di dunia, kerja kita di matahari di waktu yang matahari di atas kita, di siang. Itulah kerja kita. Atau istirahat kita pada malam. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan semua zaman. Semua zaman berada di dua sumpah Allah subhanahu wa ta'ala di dua ayat. Kenapa? Allah dengan sumpah itu mau apa menyampaikan kata apa kepada kita. Itulah jawabannya sumpah itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma Kata ini adalah apa tafsirnya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu tentang orang-orang kafir yang menuduhkan Rasulullah. Yang mengganggu Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan apa hambanya. Meninggalkan engkau wahai Muhammad. Kalau engkau hmm. nabi, kenapa Allah Subhanahu wa taala selama 15 hari meninggalkan engkau atau membenci engkau? Karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan dua sumpah itu mau menjawab kepada orang kafir. Begini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti Tuhanmu tidaklah meninggalkan engkau, wahai Muhammad. Dan tiada pula membenci kepada engkau. Itulah katanya Tuhan. Kata wadda'a ma wadda'a maksudnya tidak meninggalkan engkau. Kata wadda'a itu aslinya taudia. Taudi itu kalau seorang mau apa eh, pergi keluar dari kota. Mengatakan kepada apa? Misalnya sahabatnya, selamat tinggal, selamat apa? Berjumpa lagi begini. Itulah katanya taudi itu. Taudi itu berarti orang itu akan meninggalkan kita. Mening akan meninggalkan kita. Akan meninggalkan apa? Eh, tempat ini kota ini, negeri ini. Itulah apa aslinya. Ma wadda'aka rabbuka. Wa ma qala. Qala itu maksudnya apa kebencian yang keras. Kebencian yang lebih. Itulah. Atau uh, mus kemusuhan yang hmm. lebih. Itulah. Kesedihan yang lebih. Itulah apa maknanya qala itu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membenci kepada hambanya. Tidak apa sedih kepada rasulnya, Nabi nya Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala menundurkan wahyu selama belas hari. Kenapa tidak memperhatikan kepada hambanya selama belas hari? Itulah masalah penting. Masalah penting. Jawabannya begini. Karena semua wahyu kemaslahatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Rasul, wahai Nabi. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada engkau, Allah subhanahu wa ta'ala juga boleh apa mengutus wahyu untuk engkau, atas engkau. Tidak memberi wahyu kepada engkau. Itulah juga mungkin Berarti kalau ada sebahagian orang Muslim di sekitar Rasulullah, mereka berpikir mungkin semua wahyu pandangan Rasulullah, pandangan apa Nabi Muhammad pada waktu yang beliau ridha Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau. Kalau begitu mereka juga meminta sebahagian pertolongan yang palsu kepada Rasulullah. Hmm. Ya Rasulullah, kalau engkau semua apa kemaslahatan dunia ini di tangan engkau, engkau juga apa memberi pertolongan kita, permintaan kita. Begini, engkau jadikanlah apa gunung ini sebagai emas dengan emas. Itulah pertolongan sebagian orang kafir. Karena itu Allah Subhanahu wa taala apa memutuskan wahyu itu. Kenapa? Sudah terputus. Kenapa? Itulah maknanya jelas bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir paham. Allah subhanahu wa ta'ala semua kemaslahatan dunia ini di tangan Tuhan. Di kemaslahatan Tuhan. Bukan Rasulullah. Kalau Rasulullah jadi Nabi. Kalau Rasulullah jadi apa? Rasul. Maksudnya itulah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang muslim, itulah dengan izin Allah, itulah dengan kemaslahatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dengan apa 15 hari itu Allah Subhanahu wa taala mau menyampaikan berita ini kepada orang-orang kafir. itulah kemaslahatan aku dan aku memutus wahyu kepada semua manusia. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Itulah ayat apa? Keempat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sesungguhnya akhirat lebih baik bagi engkau daripada dunia ini. Itulah maknanya yang jelas. Kenapa? Allah hmm. subhanahu wa ta'ala mau menjawab kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengganggu Rasulullah. Allah membenci kepada engkau. Wahai Muhammad. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada mereka begini bahwa engkau lebih sangat-sangat mulia di dunia tetapi akhirat itu lebih mulia. Lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Muhammad. Engkau lebih dekat pada hari kiamat. Kepada kita. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Ula maksudnya dunia. Dunia ini engkau, aku rindu kepada engkau ya wahai Muhammad. Tapi akhirat itu kita lebih rindu kepada engkau lebih dekat kepada kita. Itulah katanya khairun. Sebahagian apa tafsir juga begini bahwa walal akhiratu maksudnya masa depan di dunia ini. Ula itu maksudnya masa, masa yang lepas, masa yang sudah selesai. Wahai Rasul, walal akhiratu khairun laka minal ula. Berarti ula itu maksudnya zaman-zaman yang sudah lewat. Wahai Rasul, bagaimana kemenangan engkau pada zaman yang lepas, zaman yang lewat, masa depan itu lebih maju engkau di dunia. Walal akhirat itu bukan akhirat itu di apa dibandingkan dengan dunia ini. Akhirat itu maksudnya apa masa depan di dunia. Akhirat itu maksudnya itulah tafsir kedua. Tapi tafsir yang pertama itu lebih baik walasaufa yu'tika rabbuka fatarda walasaufa itulah ayat yang luar biasa maknanya nanti Tuhanmu akan memberi engkau apa lalu engkau menjadi suka atau rito. Semua mufassir di antara syiah maupun ahlus sunnah semua mereka menafsirkan ayat ini dengan syafaat Rasulullah. Walal akhiratu khairun. Afan. Walasaufa yu'tika rabbuka fatarda. Kata saufa itu masa depan yang jauh. Kalau ada sa'asrifu, sa'asrifu misalnya sa huruf sin itu tambah satu kata. Satu kata kerja. Maksudnya masa depan yang dekat. Masa depan misalnya beberapa tahun yang apa depan. Kata saufa kalau tambah satu kata kerja maksudnya masa depan yang jauh. Dan di sebagian tafsir sudah ditafsirkan lalasaufa. saufa yuktika akan hmm. engkau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'tika rabbuk. Tuhanmu akan memberi kepada engkau. Akan. Ini akan itu maksudnya kapan waktunya? Bila waktunya. Sebahagian dan kebanyakan mufassir sudah menafsirkan maksudnya pada hari kiamat. Wala sawfa yu'tika rabbuka apa yang diberi kepada Rasulullah. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan kepada kita. Maksudnya apa? Allah akan memberi kepada Rasulnya, kepada engkau, wahai Muhammad. Wala saufa yu'tika rabbuk. Apa yang maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala? Ada banyak riwayat maksudnya syafaat. Syafaat yang Allah subhanahu wa ta'ala memberinya kepada Rasulnya pada hari kiamat. Fatardo pada waktu itu maka engkau ridho. Ridho maksudnya senang. Maksudnya suka. Wahai Rasul. Pada waktu yang engkau mensyafaati umatmu. Engkau akan ridho. Ada riwayat banyak riwayat. Saya mau membaca sebahagian riwayat. Misalnya, satu riwayat dari Imam baqir alaihi salatu wassalam. Riwayat itu yang luar biasa itu. Imam baqir alaihi salatu wassalam meriwayatkan dari ayahnya Imam Zainul Abidin. Dan Imam Zainul Abidin meriwayatkan dari pamannya Muhammad bin Hanafiyah. Pamannya. Kemudian Muhammad bin Hanafiyah meriwayatkan dari Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salatu wassalam. Dan Ali ibn Abi Talib apa membaca apa kisah itu kepada siapa? Kepada orang-orang Kufah itu. Begini bahwa pada hari kiamat pada hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda itulah katanya Abi apa Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wasallam pada hari kiamat Rasulullah bersabda aku apa berdiri di suatu tempat di hari kiamat kemudian banyak orang yang disyafaati aku dan banyak orang yang maksiat, penuh maksiat. Semua mereka mendapatkan syafaat Rasulullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Rasulnya Aradith ya Muhammad wahai Muhammad apakah engkau rito? Aradith ya Muhammad aku juga maksudnya aku Rasulullah aku juga menjawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala raditu, raditu. Aku ridho. Aku ridho. Katanya Amir al-Mu'minin. Kemudian Amir al-Mu'minin memperhatikan kepada suatu kelompok di Kufah. Hmm. Bahwa kalian yakin yang apa paling harap ayat di semua Al-Quran adalah ayat ini di surat Az-Zumar قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله mereka yang hamba-hamba Tuhan yang maksiat mereka penuh maksiat mereka banyak asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah jangan putus asa dari rahmatku katanya Tuhan kepada mereka pada hari kiamat Wahai hamba-hambaku yang penuh maksiat. Jangan putus asa dari rahmatku. Itulah katanya Tuhan kepada mereka. Kenapa? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa kalian. Itulah katanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Amir al-Mu'minin sudah mengatakan kepada orang-orang apa Kufah, apakah kalian yakin ayat ini ayat yang harapannya lebih tinggi dibandingkan dengan semua ayat Al-Quran? Mereka menjawab, benar ya Amir al-Mu'minin. Itulah harap, paling harap berada di ayat ini, di surat Az-Zumar. Amir al-Mu'minin menjawab kepada mereka, tetapi kami ahlul bait mengatakan paling harap ayat adalah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Adalah ayat ini surat At-Tuha ayat kelima. Kenapa? Karena pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala mau mendapatkan ridha Rasulullah. Bagaimana? Dengan syafaat Rasulullah. berarti sudah selesai syafaat Allah Subhanahu wa taala adalah adalah syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah ketika selesai pada waktu itu Rasulullah menjawab kepada Tuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala raditu raditu aku rita. Fatarta. wala saufa yu'tika rabbuka fatarta. Tetapi ada satu masalah yang penting syafaat itu apa hmm, aslinya dengan sebahagian syarat. Bukan setiap orang yang penuh maksiat orang itu harap apa syafaat Rasulullah. Bukan. Orang itu harus layak untuk syafaat. Orang itu harus layak untuk syafaat Amir al-Mu'minin, syafaat Ahlul Bait, syafaat Sayyidah Fatimah Zahra. Syafaat mereka, syafaat Ahlul Bait, syafaat Rasulullah akan sampaikan orang yang apa banyak takwa, banyak amal soli, tapi ada kekurangan. Kekurangan yang mungkin orang itu memasukkan orang itu dalam neraka jahanam. Syafaat itu berarti menutup kekurangan itu. Kemudian syafaat Ahlul Bait bantuan untuk manusia tersebut. Kemudian orang itu masuk surga. Itulah namanya syafaat. Bukan syafaat yang orang itu tenggelam di lautan maksiat. Kemudian orang itu apa mau syafaat ahlul baik. Itulah mustahil. Sebahagian orang berpikir, oh kalau kita banyak maksiat, banyak dosa, satu titis apa air mata cukup untuk apa uh, Imam Hussein cukup untuk kita untuk syafaat Imam Hussein. Tidak. Itulah jauh dari perbuatan-perbuatan ahlul bait. Dari apa sikap-sikap ahlul bait. Ahlul bait itu jalannya jelas untuk kita. Barang siapa yang berjalan yang apa gerak di jalan ahlul bait. Tetapi ada kekurangan di jalan itu. Ada maksiat. ada sebahagian apa khilaf kesalahan mungkin masalah itu merusakkan amal-amal yang lain itulah syafaat ahlul bait membantu manusia tersebut syafaat ahlul bait salah satu misalnya saya saya mau apa bercontoh seperti riwayat Imam Sadiq alaihi salatu wassalam yang la yanalu syafa'at syafa'atuna man istakhaffa bis salah. Tidak sampai, tidak sampaikan manusia syafaat kita. Syafaat kita tidak, tidak sampaikan satu pengikut kita pada waktu yang orang itu meringankan salatnya. Mengkurangi dari salatnya. Orang itu salatnya misalnya waktu yang akhir waktu. Orang itu tidak berharga, salatnya tidak berharga di kehidupannya. Apakah orang itu boleh mendapatkan syafaat ahlul bait? Tidak. Orang itu jauh dari ahlul bait, dari kebudayaan ahlul bait itu. Syafaat ahlul bait apa dengan syarat-syarat khusus. Kalau kita mau mendapatkan syafaat ahlul bait, misalnya kita harus berjalan di jalan ahlul bait yang pertama. Yang kedua, pikiran kita pikiran ahlul bait. Semua kegiatan kita kegiatan ahlul bait. Karena itu salah satu doa di ziarah Ashura. Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, jadikan kehidupan kita kehidupan apa Muhammad dan Ali Muhammad wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad dan kemati apa eh, mati eh, kita juga mati apa wafat ahlul bait dan Muhammad dan ali Muhammad berarti semua apa hayat dan mamat kita seperti hayat dan mamat Muhammad dan ali Muhammad itulah doa yang luar biasa kita senantiasa berdoa, kita senantiasa tawassul kepada Ahlul Bait, ya Allah. Jadikanlah kita di jalan Ahlul Bait. Jadikanlah mamat kita seperti mamat Ahlul Bait. Itulah maksudnya Ahlul Bait. Dengan syarat-syarat itu akan sampaikan apa syafaat Ahlul Bait kepada kita insyaAllah. Cukup untuk malam ini. Semoga syafaat Ahlul Bait syafaat Rasulullah, syafaat Imam Sadiq alaihi salatu wassalam yang hari Jumat, hari yang kesahidan Imam Sadiq alaihi salatu wassalam semoga syafaat Ahlul Bait, syafaat Rasulullah, syafaat Imam Sadiq alaihi salatu wassalam akan sampaikan kita semua sebagai pengikut, pengikut yang setia, pengikut yang baik untuk mereka insya Allah afan sudah lambat wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, syukran kasihan diucapkan kepada Al-Fadil uh, eh, di atas penerangan kenaan dengan uh, surah Al-Duha. Mohon maaf tadi di permulaan kelas saya Kita tahu surah Al-Lail. Uh, ah, perbahasan surah Al-Lail dah habis. Jadi hari ini Al-Qualitat uh, ah, terangkan kenaan dengan tafsir surah Al-Duha. Jadi seperti biasa dengan izin Ustaz, ah, teman-teman uh, yang mempunyai soalan atau pertanyaan boleh ajukan kepada Al-Fadil Ustaz melalui ruang message ataupun boleh ajukan terus kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafadhal mashkura. Right. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, Ustaz akak nak tanya ya kat dekat Ustaz Ali. Uh, Ustaz Ali baru ni saya ada baca satu tafsir uh, tentang ayat 13 surah Al-Fatir. Ayat tu sebut tentang uh, tentang uh, malam dan siang ni. Uh, dia kata dalam ayat tu dia ada sebut kata antara siang dengan malam ni Allah tak tak ubah dia secara tiba-tiba. Maksudnya macam dari gelap malam terus jadi siang ataupun siang terus jadi malam. Dari siang gelap gelap malam macam tu. Dia ada satu satu macam macam tempo transisi antara siang ke malam, malam ke siang tu. Macam contoh waktu senja kan, dari siang ke malam, dia ada ada satu tempoh tu. Sebab dikata Allah buat macam itu, uh, sebab kalau uh, dia kena beransur-ansur. Sebab dia kata kalau mendadak tu terus, ada bahaya yang akan berlaku kepada manusia. Dia kata kalau perpindahan itu berlaku secara tiba-tiba tu dari gelap kepada cahaya dari cahaya kepada gelap tu jadi dia kata sebagai persediaan dia kata Allah buatkannya secara uh, secara perlahan-lahan perpindahan tu secara perlahan-lahan supaya tak menjadi sebarang bahaya kepada manusia Uh, soalan saya Ustaz, uh, Ustaz tahu tak apa yang dimaksudkan dengan bahaya tu yang yang kalau berlaku perubahan secara secara mendadak tu uh, malam siang siang malam tu apa bahaya yang mungkin berlaku pada manusia tu sampai Allah buatkan um, tempoh yang macam senja apa semua tu. Uh, itu soalan saya Ustaz. Terima kasih. Uh, Afan. Terima kasih. Ada uh, ayat itu yang seperti ayat itu ada di surat Ali Imran juga. Yuliju layla fin nahar ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. musamma. Kalau engkau tahu itulah tafsir apa? Tafsir uh, antum sudah membaca tafsir itu dari buku apa? Yang ini dia tak tulis tafsir khusus. Dia sebenarnya ada satu uh, satu buku yang dia cantumkan tafsir dari pelbagai uh, kitab tafsir. Misalnya ayat yang ini ambil dari uh, Majmuk Bayan, yang tafsir yang ini dari uh, kitab tafsir yang lain. Dia campur-campur Ustaz. Dan persoalan-persoalan ringkasnya bagaimana? Persoalan saya, uh, sebab dia kata dalam, dalam tafsir itu dia kata kalau tidak ada, kalau perbezaan malam siang atau siang malam itu berlaku tanpa beransur-ansur, maksudnya seperti ada waktu transisi itu kan macam waktu senja tu, ia akan kalau berlaku perubahan itu mendadak, dia akan menyebabkan bahaya kepada manusia. Ha, ah, macam tu Ustaz. Betul, betul. Mungkin, eh, mungkin, mungkin eh, bahaya itu begini bahawa uh, eh, Allah subhanahu wa ta'ala mau mengontrol. Mengontrol apa? Mengontrol suasana bagi kehidupan manusia di dunia ini. Di bumi ini. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menambah waktu siang atau menambah waktu malam atau memisahkan malam dari siang. Berarti tidak teratur waktu itu bahayanya luar apa luar biasa itu bahayanya yang jelas bagi kita. Seperti apa tempat yang jauh seperti Uranus itu seperti apa eh, eh, itulah namanya apa Eh, seperti semua tempat misalnya di, di bumi ini di utara bumi ini kita melihat sebagian negara sebagai negara yang syaratnya bagi mereka sulit sekali susah sekali seperti apa negara eh, Norwegia itu suat itu di atas Rusia itu dan eh, kalau kita melihat waktu mereka waktu siang mereka panjang dan uh, apa empat bulan, enam bulan, enam bulan itu malam, enam bulan itu ada siang, enam bulan apa susah bagi mereka, apa dingin bagi mereka. Itulah waktu mereka. Berarti kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau memisahkan malam dari siang. Dan memisahkan itu. Atau menambah waktu yang khusus malam yang akan tambah waktunya atau siang waktunya tambah oleh Allah Subhanahu wa taala syaratnya kehidupan kita sangat-sangat susah di bumi ini di atas bumi di muka bumi karena itu Allah Subhanahu wa taala mempersediakan syarat untuk kehidupan manusia kehidupan para makhluk dan kalau kita melihat sebahagian syarat yang susah bagi makhluknya di, di sini, di muka bumi, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala apa berfirman di sebagian apa ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di pada suatu waktu saya berada di pesawat pada waktu yang sudah kembali dari Indonesia dan eh, pulang ke Iran, ada suatu orang Muslim, aslinya orang Afghanistan, tetapi orang itu tinggal di apa Norway itu dan sudah apa eh, berbicara kepada saya kami di, di sana syarat kita sangat-sangat susah. Berarti pada waktu yang mau puasa, puasa itu syaratnya bagaimana? Berapa jam mereka puasa? Berapa pukul mereka puasa? Sudah menjawab kepada aku, eh, puasa kita adalah selama 22 jam. Berarti dua jam waktu malam saja. Karena itu syarat itu susah. Saya menjawab kepada apa si wanita begini bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Puasa itu harus sesuai syarat yang biasa, bukan syarat yang khusus, bukan. Karena itu sebagian fatwa tentang mereka kepada mereka begini bahwa mereka secara waktu biasa seperti waktu biasa puasa. Atau mereka membatalkan puasa, kemudian di waktu yang biasa mereka puasa lagi. Puasa secara kato. Itulah apa fatwa-fatwa sebagian mazhab. Ada beberapa fatwa yang sesuai syarat mereka. Karena itu, ala Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan malam dalam siang dan memasukkan siang dalam malam. Yulijul layla fin nahar. Wa yulijul nahara fil layl. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ wasakhara syamsa wal qamar maksudnya Allah Subhanahu wa taala mempersediakan semua syarat kehidupan manusia untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala mempersediakan syarat kehidupan manusia di atas muka bumi, di muka bumi. Untuk siapa? Untuk makhluknya, untuk khusus manusia. Berarti manusia pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi, semua syaratnya kehidupan siap oleh Allah Subhanahu wa Ustaz suara Ustaz tadi terputus. Kami tak dapat dengarnya akhir tu. Ya akhirnya begini bahwa wasakhara syamsa wal qamar begini Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan semua syarat bagi manusia. Wasakhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Semua apa-apa yang di dunia, semua apa-apa yang sudah apa ciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia maksudnya asli Tuhan adalah manusia Alhamdulillah, syukran kasihan diucapkan kepada uh, soalan daripada Puan Nun, Puan Zalina itu tadi. Dan terima kasih banyak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas jawapan yang diberi. Jadi, teman-teman lain ada soalan lagi, boleh ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. nak? Ustaz, ada satu soalan daripada teman. Uh, dia tanya, syafaat Rasulullah dan Ahlul Baik itu tidak diberikan kepada mereka yang dipenuhi dengan yang kepada mereka yang mana kehidupan mereka ni dipenuhi dengan dosa-dosa dan maksiat. Bagaimana pula dengan cerita Hur Ustaz? Yang mana dulu kehidupan dia seperti mana yang kita sedia maklum. Kemudian dia diterima sebagai sahabat-sahabat Ahlul Bait. Bagaimana perkara ini nak disamakan dengan mereka-mereka yang bergelumang ataupun dipenuhi dengan dosa dalam kehidupannya tidak diberi syafaat oleh Rasulullah dan Ahlul Bait. Apa yang nasihat? Maksudnya syafaat Rasulullah dan syafaat Ahlul Bait ada beberapa jenis, beberapa macam syafaat. Kita mempunyai beberapa macam syafaat. Kalau kita bertawassul kepada ahlul bait dengan doa tawassul. Ya wajihan inda Allah. Isfa'lana inda Allah. Syafaatlah kita. Dan itulah masalah penting. Syafaat itu maksudnya uh, yang pertama. Tentang masalah apa? Yang kedua, waktu kapan ahlul bait mensyafaat kita? Yang ketiga, siapa yang layak untuk mensyafaat kita? Yang keempat, siapa yang layak untuk mendapatkan syafaat mereka, ahlul bait atau para nabi atau orang-orang apa yang suci, orang-orang salih. Berarti ada beberapa persoalan yang penting di masalah syafaat. Hmm. Ringkasnya begini, banyak persoalan tentang syafaat. Dan salah satu perbezaan di antara kita dan Wahabiyah itu mereka mengatakan syafaat itu khusus apa hari akhirat bukan dunia tetapi kalau kita ya, membaca sejarah, membaca tafsir ayat-ayat Al-Quran dan membaca banyak hadis tentang syafaat itu, syafaat itu juga di dunia ada. Bukan dia khusus akhirat, bukan. Syafaat itu maksudnya syafaat umum. Salah satu syafaat itu tentang maksiat-maksiat kita. Syafaat itu maksudnya begini bahwa ya Allah doa kita dan pertolongan kita kurang. Tidak layak untuk terima Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita men, apa, meminta ahlul bait untuk menambah taufik untuk doa kita. Menambah apa eh, beratnya doa kita. Jadi layak untuk terima Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya syafaat di dunia. Misalnya kalau satu orang sakit kita meminta syafaat ahlul bait. Wahai ahlul bait, wahai Rasulullah, wahai Sayyidah Fatimah Zahra, bantulah kita tentang orang sakit ini. Tentang penyakit ini. Tentang kekurangan ini. Berarti pertolongan kita pertolongan umum tentang syafaat. Karena itu syafaat itu maknanya umum di pandangan ahlul baik di pandangan kita. Dan kalau kita tawassul kepada ahlul bait salah satu apa jalannya syafaat itu jalan tentang maksiat-maksiat kita. Tapi aslinya di kehidupan kita untuk akibat kita akibat baik husnul akibah, husnul khatimah, tentang kehidupan maknawi, tentang kehidupan penuh berkah, tentang kehidupan yang banyak ridha Allah Subhanahu wa taala, tentang kehidupan yang penuh makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ahlul bait. Itulah membutuhkan syafaat ahlul bait. Kalau syafaat ahlul bait berada di kehidupan kita, kehidupan yang sesuai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksud saya dari syafaat. Banyak persoalan tentang syafaat. InsyaAllah Allah kita di kesempatan yang luas InsyaAllah Allah kita masuk di syafaat itu dan menjawab dan membahas tentang syafaat itu insyaAllah. Allah. Afan. Afan, ah, saya kira dapat boleh di atas penerangan. Uh, ah, syafaat itu tadi. rasanya tiada lagi soalan dari teman-teman. Tapi jika ada soalan yang timbul berkenaan dengan apa yang Al-Fadhil Ustaz kongsikan, sebenarnya boleh uh, letakkan soalan tersebut di dalam grup WhatsApp uh, grup uh, Ulum Tafsir. Dan Al-Fadhil Ustaz juga boleh menjawab soalan tersebut. Jadi sebagai penutup hmm. pada kelas kita pada malam ini, kita menjemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Syekh Ali Rabbani untuk membacakan doa penutup. Tafadhal afwan Ustaz. Dipersilakan Ustaz doa penutup bagi kelas kita pada malam ini. Syukran. Uh, afwan, terima kasih Ustaz Faizal dan uh, selamat datang Ustaz Hasan Askari yang alhamdulillah kita sudah pulang dari Madinah Al-Munawwarah dan Masjid An-Nabawi dan kuburan Baki dan eh, Masjidul Haram. Alhamdulillah kita mm, sehat, selamat, alhamdulillah afiat. Semoga wujudnya wujud yang insyaallah jaga Allah Subhanahu wa taala terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua masalah semua apa kekurangan dan semoga wujudnya penuh berkah dan memberkahi kita dan Alhamdulillah kita insya Allah nanti walaupun mungkin sekarang signal internet beliau lemah tapi insya Allah nanti kita insya Allah uh, eh, mendengar doa beliau Alhamdulillah doa beliau penuh berkah bagi kita. Saya sekarang beberapa doa kemudian insya Allah akan tutup. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن واشف مرضانا وجرحانا بالقرآن وارحم موتانا وشهداءنا وعلماءنا بالقرآن اللهم سلم مسافرينا بالقرآن اللهم سلم واحفظ ديننا ودنيانا بالقرآن اللهم وفقنا لما تحب وترضى بالقرآن اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعساكر الموحدين بالقرآن اللهم اخذل الكفار والمنافقين بالقرآن اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية بالقرآن اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن اللهم ارزقنا شفاعة رسول الله بالقرآن اللهم ارزقنا زيارة رسول الله بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وأنيسا وفي القيامة شافعا وشفيعا ومن النار سترا وحجابا وعلى الصراط نورا ودليلا وفي الجنة رفيقا وشفيقا اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته بالقرآن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, syukran tersiran diucapkan kepada Al-Fadil uh, Ustaz Syekh Ali Rabbani di atas bacaan doa penutup dan uh, ilmu yang dikongsikan kepada kita sebentar tadi. Uh, jadi kelas kita sampai di sini saja untuk malam ini. InsyaAllah uh, akan bersambung lagi pada minggu hadapan. Ah, di hari dan waktu yang sama jadi kita akhiri kelas kita dengan selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh